Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima amma bad. Alhamdulillah kita di malam hari ini Kamis 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah Kembali kita bisa melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari yang wafat pada tahun 329 Hijriah. Ayo ikhwa rahimani warhamukumullah. <clears throat> Kita telah sampai pada ucapan beliau wal iman bir ru'yati yaumal qiyamah yarawnallaha azza wa jalla bi ayuni ru'usihim wa huwa yuhasibuhum bila hijab wala turjuman yang ini merupakan fakrah atau alinia yang ke-17 beriman terhadap ru'yah pada hari kiamat yaitu kaum mukminin akan melihat Allah Azza wa Jal dengan mata kepala mereka. Melihat langsung dengan mata kepala. huwa yuhasibuhum dan dia Allah Ta'ala akan menghisap mereka bila hijab wala turjuman tanpa ada hijab dan tanpa ada penerjemah. Ayol ikhwah rahimani warahmukumullah. Bagian pertama dari poin ini wal iman bi ru'yah yaumil qiyamah yarawnallaha azza wa jal bi a'yuni ru'usihim ya yaitu tentang bahwa kaum mukminin akan melihat Allah taala pada hari kiamat kelak di al-jannah. Poin ini sudah kita bahas pada pertemuan yang terakhir Berikutnya wa huwa yuhasibuhum bila hijab wala turjuman. Bagian ini yang belum kita jelaskan. Insyaallah kita bahas di malam hari ini yaitu bahwa Allah taala akan menghisap mereka yakni para hamba umat manusia bila hijab wala turjuman tanpa ada hijab tabir penghalang dan tanpa ada penerjemah. Ini merupakan akidah dan keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwa Allah Ta'ala akan menghisap para hambanya. Dan dalil tentang ini terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu sari'ul hisab." Dan Allah itu sangat cepat hisabnya penghitungannya. Ayat ini fihi isbat al-hisab dan bahwasanya Allah taala sangat cepat di dalam menghisab. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah sangat dekat pada umat manusia hisabuhum, hisab mereka. Telah dekat. Nah, waktu hisab mereka. Namun mereka fi ghaflatin dalam kondisi lalai tersebut mu'ribun berpaling. Inilah sifat manusia ya. Yang dia lalai dan lupa dan kelalaian tersebut mengantarkan mereka berpaling dari hak. Nah, Padahal mereka pasti akan menghadapi al-hisab. Sehingga mereka masing-masing akan mempertanggungjawabkan amalannya selama di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikianlah mereka lalai. Demi yang mengantarkan kepada berpaling sehingga mereka seakan tak ada hisab, seakan tak ada pertanggungjawaban, berbuat semaunya di dunia ini seakan-akan di sana tidak ada perhitungan, tidak ada pembalasan, tidak ada pertanggungjawaban. Ayat ini yang merupakan ayat pertama dari surat Al-Anbiya juga menetapkan adanya hisab iqtaraba nasi hisabuhum telah dekat pada umat manusia waktu hisab mereka. Juga Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ fasawfa yuhasabu hisaban yasira Adapun orang yang diberi kitabnya dari arah kanannya catatan kitab catatan amalnya fasaufa yuhasabu hisaban yasira maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah Ayol ikhwah rahimani wa rahmukumullah Ayat ini yang merupakan ayat ke-7 dan ke-8 surat Al-Insyiqaq. Dalam sebuah hadis bahwa yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda man husiba yaumal qiyamah udzib Barang siapa yang dihisap di hari kiamat berarti telah dia diazab. Karena hisap itu ketika dirinci satu persatu, dimintai jawaban satu persatu, dihitung satu persatu, maka itu sangat berat. Sehingga proses itu sendiri sudah merupakan azab. Siksaan berat bagi dia. Ya, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man husiba yaumal qiyamah udzib." Ya, barang siapa yang dihisap di hari kiamat berarti dia telah diadab kala itu. Ya. Faqultu alaysa qad qala Allah azza wa jal fasawfa yuhasabu hisaba yasira. Faqala laysa dhaka al-hisab innama dhaka al-'ard. Man nuqish al-hisab yawm al-qiyamah udhib. Maka Aisyah bertanya, bukankah Allah telah mengatakan dalam ayatnya fasaufa yuhasabu hisaba yasira bahwa mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah faqala maka nabi menjawab laisa dzakal hisab bukan hisab yang itu innama dzakal ird karena itu hanya sekedar memapa, menunjukkan saja yakni kepada kaum mukminin hisab ini hanya kepada kaum mukmin kaum mukminin yaitu hisab dalam bentuk ditunjukkan saja amalnya nah tapi bukan hisab yang ini yang dimaksud. Tapi kata Nabi, "Manuqishal hisab" Barang siapa yang dinikash dengan dalam hisabnya, tanya satu persatu, ya, yaumal qiyamah pada hari kiamat nanti, uzib maka dia telah diazab. Ya, maka dia telah diazab. Barakallahu fikum. Sehingga ketika hisabnya itu mendetail, diteliti satu persatu, ya, maka itu sudah proses itu sangat berat, sangat rumit. Nah, kita bisa bayangkan ya sekedar membayangkan kondisi kalau kita diteliti, kondisi kita diperiksa satu persatu padahal hanya satu urusan, tapi satu urusan itu bisa panjang. Nah, berjam-jam saja sudah penderitaan bagi seseorang. Nah, wakif ini Amalia, ya sejak dia lahir hingga wafatnya dan itu mendetail karena tidak ada yang bisa menandingi ketelitian Allah Subhanahu wa taala. Semua hal akan dimintai pertanggungjawaban. Tak ada satupun yang lepas, tak ada satupun yang terlewat, tak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu itu adalah azab yang sangat berat. Nah, maka inilah hisab. Adapun untuk kaum mukminin yang Allah sebut sebagai hisab, fasaufa yuhasabu hisaba yasira, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah maka itu adalah hanya menunjukkan ditunjukkan amalannya yang kemudian dia diminta mengakui itu semua dan sang mukmin tadi akan mengakui yang kemudian Allah katakan qad satartu hafid dunya wa ghafartu laka al yaum aku telah tutupi dosa-dosa ini di dunia maka hari ini aku ampuni untukmu maka selesai hisabnya itulah hisab yang mudah Fa asyahid di sini adalah dalil ini semua menunjukkan adanya hisab. Yang ini wajib kita imani. Yang ini wajib kita imani dan beriman terhadap hisab bagian daripada iman terhadap yaumul akhir. Merupakan bagian daripada iman terhadap hari akhir. Barang siapa yang mengaku iman terhadap ber, mengaku beriman terhadap hari akhir namun tidak meng, mengimani hisab maka dia berarti tidak beriman dengan hari akhir. Nah. Wa yushiru ila al-hadits alladhi rawahu Adi bin Hatim. Syekh al-Muallif Al-Imam Al-Barbahari juga mengisyaratkan dengan ini pada hadis yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu laisa bainahu wa bainahu turjuman فينظر أيمن منه فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمر أو ولو بشق تمرة حديث متفق عليه tidaklah di antara kalian seorang pun kecuali pasti Allah akan berbicara dengannya. Pasti Allah akan berbicara dengannya. Allah akan ajak bicara dia dengannya. Tidak ada antara dia dengan hamba tersebut penerjemah. Langsung Allah bicara, nggak ada penerjemahnya. Ya. Ini juga syahid dari apa? Tadi ucapan Syekh Mu'allif Al-Imam Al-Barbahari bahwa huwa yuhasibuhum bila hijab. Bila hijab wala turjuman ya akan Allah hisap mereka tanpa ada tabir penutup dan tanpa ada penerjemah. Di sini Allah bicara. Allah bicara satu bersatu. Nanti apa tujuannya Allah bicara? Hisab. Salah satunya hisab. Ya. Yeah. Nah, Allah katakan di sini Nabi memberitakan tidak ada antara dia dengan Allah taala penerjemah. Langsung Allah bicara dengannya tanpa penerjemah. Lalu si hamba tadi melihat arah kanannya, maka dia tidaklah melihat kecuali segala amal yang pernah dia berbuat. Demikian pula ketika dia melihat ke kiri, tidaklah dia melihat kecuali segala amal yang dia pernah perbuat dan dia melihat ke arah depannya, maka tidaklah dia melihat kecuali api neraka di hadapan wajahnya. Maka takutlah kalian dari api neraka walaupun dengan sebiji kurma. Ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Ini pun syahid dari atau dalil dari apa yang dikatakan oleh al-muallif al-Imam Al-Barbahari. Dan dalam lafaz Al-Bukhari Thumma layaqifanna ahadukum baina yadayillahi laisa bainahu wa bainahu hijab wala turjuman yutarjimulahu lahu Thumma layaqulunna lahu alam utika malan falyaqulunna bala Thumma layakulunna alam ursil ilaika rasulan falyakulunna bala fayanzur an yaminih fala yara illa nar thumma yanzur an shimalih fala yara illa nar falyattaqina ahadukum an-nara walau bisyaqqi tamrah fa illam yajid fa bi kalimatin tayyibah demikian lafaz al-Bukhari kemudian pasti mereka akan berdiri pasti salah seorang di antara kalian pasti berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada antara dia dengan Allah hijab, tidak pula penerjemah yang menerjemahkan untuknya. Sum kemudian pasti Allah akan bertanya, "Bukankah kamu sudah kuberi harta?" Maka dia, mereka menjawab, "Benar." Kemudian Allah pasti akan bertanya, "Bukankah telah aku utus kepadamu seorang rasul?" Maka mereka pun dia pun akan menjawab, "Benar." lalu dia melihat ke arah kanannya, maka tidaklah dia melihat kecuali api neraka. Kemudian tidaklah dia melihat ke arah kirinya kecuali api neraka. Maka takutlah salah seorang di antara kalian dari api neraka walaupun dengan sebiji kurma. Dan jika dia tidak mendapatinya, maka dengan kalimat atau ucapan yang baik demi menjaga diri ya dari api neraka. Ayol ikhwah rahimani warahmatullah ini semua juga menunjukkan apa? Bahwa pasti Allah akan menghisapnya tanpa hijab, tanpa azab, tanpa penerjemah. Ayol ikhwah barakallahu fikum. Maka ini semua menuntut pada kita untuk benar-benar mempersiapkan diri. Kita menyadari bahwa segala amal perbuatan kita baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan anggota badan dan semuanya juga ucapan hati sekalipun itu pasti akan ada hisab dan bertanggung jawabannya ya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat wahai orang-orang beriman bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah dan hendaknya masing-masing jiwa itu melihat apa yang dia persiapkan untuk hari esok. yakni yaumul qiyamah, hari pertanggungjawaban, hari di mana Allah akan menghisap, akan berbicara kepada setiap kita tanpa hijab, tanpa penerjemah. Allah akan minta pertanggungjawaban. Nah, sudahkah kita menyiapkan diri untuk hari tersebut? Sudahkah kita menyadari bahwa setiap kata yang terucap, setiap perbuatan dan gerak-gerik kita ini semuanya pasti akan Allah mintai pertanggungjawabannya. Ahsahullah wa nasuh. Allah pasti menghitungnya dalam keadaan mereka sudah lupa. Ya, sudah lupa dengan hal itu semua. Tapi itu ada tetap terjaga dalam perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian qala al-muallif rahimahullah wal iman bil mizan yaumal qiyamah yuzanu fihi al-khair syarr lahu kiffatan wa lahu lisan. Berikutnya adalah beriman terhadap mizan pada hari kiamat bahwa ada al-mizan. Nah, yang akan ditimbang padanya atau dengannya kebaikan dan kejelekan mizan itu memiliki dua kifah, ya, dua daun timbangan, walahu lisan dan memiliki satu lisan. Di antara akidah ahlu sunnah termasuk iman dan akidah ahlu sunnah adalah beriman terhadap al-mizan. Timbangan, bahwa ada timbangan itu dan itu hissi nyata. Allah menimbang dengan al-mizan tersebut amal-amal hamba. Karena Allah adalah hakam adil. Ya. Yang memutuskan hukum dengan adil. Allah sebagai hakim yang adil tidak mendolimi walaupun sekecil apapun, walaupun sekecil biji zarrah. Ya. Dan beriman terhadap al-mizan ini yang merupakan salah satu akidah ahli sunnah berdasarkan adillah ya, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dan juga dari ijma' di antara dalil dari Al-Quran qauluhu azza wa jal wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin dan kami letakkan al-mawazin, timbangan-timbangan, al-qista, keadilan. Untuk hari kiamat, maka setiap jiwa tidak akan dizolimi sedikit pun. Walaupun di sana ada misqala habbah seberat biji min khardal biji sawi yakni yang berat yang paling ringan, paling kecil, paling lembut sudah. Kalau ada di situ, ataina biha, pasti akan kami datangkan. Enggak akan terlewat, enggak akan ada yang luput. Ya, tidak ada satupun yang terzalimi. Ya, wa kafa bina hasibin. Dan cukuplah kami sebagai penghisapnya yang memperhitungkannya. Fasyahid dari ayat ini Allah Allah tegaskan di sini wa nada'ul mawazinal qista. Kami letakkan timbangan-timbangan keadilan. Sehingga di situ ada al-mawazin yang merupakan jamak dari mizan. Nah, sehingga ayat ini salah satu dalil yang menetapkan adanya al-mizan. Maka kita mengimaninya dan menetapkannya. Bahwa kita beriman, kita yakin bahwa di sana ada mizan, dia mil qiyamah. Nah, dan itulah mizan hakiki, mizan hissi. Nah, ini salah satu dalilnya. Dalil lain Allah Ta'ala juga mengatakan di surat Al-A'raf ayat 8 hingga ke 9 wal waznu yauma idinil haq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun dan timbangan itu yauma idinil haq pada hari itu adalah hak ya barang siapa yang berat timbangan amalannya, maka mereka itulah al-muflihun, orang-orang yang sukses. Dan barang siapa yang ringan timbangan amalnya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi, merugikan dirinya sendiri akibat apa yang dulu mereka akibat yang dulu mereka uh, menzalimi ayat-ayat kami. Wa qala ta'ala fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang barang siapa yang berat timbangannya amalnya maka dia berada di dalam kehidupan yang diridhoi. Dan barang siapa yang ringan timbangannya maka tempat tinggalnya adalah hawiyah. Ya, Tahukah kamu apa itu? Ya, hawiyah narun hamiyah. Maka itulah api yang sangat panas. Barakallahu fikum. Ini adalah di antara adillah dalil-dalil yang menunjukkan Naam al isbat al mizan. Dan di antara dalil dari as-sunnah adalah hadis al-bitaqah Sekaligus ini menunjukkan dalam hadis ini akan menunjuk Allah uh, merupakan dalil bahwa uh, mizan tersebut memiliki kifatan dua daun timbangan. Nah, hadis bitaqah yang dimaksud adalah ketika Nabi alaihi salatu wasallam bersabda yang ini merupakan hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi ya, dan yang lainnya Inna Allah Azza wa Jalla Inna Allah azza wa jalla yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Hanya Allah Ta'ala memanggil seorang pria dari umatku di hadapan khalayak pada hari kiamat. Fayunsar alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Maka dibuka untuknya 99 lembar. Kullu sijil maddal basar setiap lembarnya itu sejauh mata memandang, seluas sejauh mata memandang. Ya, ini apa? Itu adalah catatan amalnya. Ya, yang mana besarnya catatan amal itu satu halamannya itu adalah sejauh mata memandang. Ya. Yang berisi catatan amal dia, amal kejelekan semuanya. Yang itu satu lembarnya. Sementara dia memiliki 99 lembar catatan amal kejelekan. Kita bisa bayangkan kalau seandainya satu lembar kertas saja, ya, dengan ukuran yang kecil yang biasa ini saja, ditulis di situ kesalahan-kesalahan kita, mencuri, berbohong, berhibah, ya, dan seterusnya terus di jarat itu niscaya sudah merupakan kesalahan yang sangat banyak. Wakif ini lebar dan luas sejauh mata memandang. Wakif kalau ternyata tak hanya satu halaman, tapi hingga mencapai 99 halaman. Ya. Thumma yaqul atunkir min hada syai'an. Lalu Allah mengatakan, adakah dari ini semua satu saja yang kamu ingkari? Adzalamatka katabati al-hafizun. Apakah para malaikat penulis ya para malaikatku yang menulis catatan-catatan ini itu menzolimimu? Ya, sehingga mencatat kejelekan yang tak kamu perbuat. Qala la ya Rabb. Maka orang tadi pun menyatakan tidak. Enggak ada, aku tidak mengingkari dan para malaikat tersebut tidak menzolimi aku. Fayaqul alaka uzrun? Maka Allah katakan, Allah tanya dia, apakah kamu punya uzur auhasana hasanah? Ataukah kamu punya satu kebaikan? Nah, fayahaba ar-rajul Fayakul maka dia pun semakin takut semakin merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala seraya dia mengatakan la ya tidak ada ini nggak ada uzur dan tidak pula dia memiliki satu kebaikan pun fayaqul bala innalaka indana hasanatun wahidah ya kemudian Allah balas dia Bahkan kamu memiliki di catatan kami satu kebaikan. La zulmal yaum alaika. Dan pada hari ini kamu nggak dizolimi sama sekali. Walaupun satu, kami datangkan, kami tunjukkan. Ya. Fatukhraju lahu bitaqa fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dikeluarkan untuknya satu bitaqa, satu kartu catatan yang di situ tercatat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna muhammadan abduhu wa rasul yani tauhid syahadatain kalimat tauhid fayaqul ahdiruhu tunjukkan kartu itu nah fayaqul ya ya rab ma hadhihi bitaqa ma hadhihi sijillat maka si pria tadi pun mengatakan wahai rab apalah artinya satu bitaqa kecil kayak gini dibandingkan Sijilat ini tadi catatan-catatan amal yang sangat banyak ini tadi yang berjumlah 99 lembar. Apa fungsinya? Apa bandingannya ini? Nah, Fayuqal innaka la tuzlam. Maka Allah katakan pada hari sunyi kau enggak akan dizalimi. Enggak dizalimi, tetap akan ditimbang ini. Ya, tetap akan diperhitungkan. Fatuba as-sijillat fi kiffah. Qala Fatashad as-sijillat wa thakulat al-bitaqah wa la yathqul ma'a ismillahi syai'un. Kemudian letakkanlah sijilat itu fi kifah ya. Fi kifah. Di satu daun timbangan fatashad as-sijillat ya, maka ternyata apa? sijilat yang banyak tadi itu yang luas lebar tadi ternyata ringan. Wa Wasakulat al-bitaqah dan bitaqah itulah yang berat karena memang tidak ada yang mem bisa member lebih berat dibandingkan tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dibandingkan nama Allah Subhanahu wa taala. Syahid di sini adalah apa? Ketika sijillah tadi diletakkan fi kifah dan bitaqah tadi fi kifah. Berarti ada dua kifah. Ya, sehingga timbangan ini tadi memiliki dua kifah. Barakallahu fikum. <clears throat> Sekaligus ini menunjukkan fadilah at-tauhid. Keutamaan tauhid di mana seorang ketika dia benar-benar ikhlas dalam tauhidnya jujur, dalam tauhidnya yakin, maka itu menjadi sebuah hasanah yang mengalahkan sayyiat yang dia miliki. Ya, yang mengalahkan sayiat kejelekan-kejelekan yang dia miliki. Barakallahu fikum. Sehingga hadis ini ya ayol ikhwah rahimani warahmatullah menunjukkan pada kita isbat al-mizan dan bahwasanya mizan itu memiliki kifatan, dua kifah. Taib, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita di malam hari ini. Pak insya Allah Ta'ala kita akan sempurnakan pembahasan ini dengan kita sebutkan lebih lengkap lagi atau kita lengkapi penyebutan adillahnya, dalil-dalilnya tentang masalah ini sekaligus kita akan sebutkan pihak yang mengingkari al-mizan dan kita akan jelaskan bantahan terhadap kelompok tersebut. Sampai di sini pelajaran kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.